Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di majlis ta'lim al-imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan Allah taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar diberikan kesehatan. Begitu juga putra beliau Al-Habib Ali dan segenap para guru-guru kita, orang tua kita dan semua yang hadir tempat ini insyaallah mendapatkan anugerah karunia rahmat bimbingan dari Allah taala amin ya rabbal alamin ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menugaskan kita di muka bumi ini membekali kita dengan anggota tubuh untuk membantu e, tugas kita di dunia ini. Apa tugas kita di dunia ini? Hah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ibadat tersebut Allah Subhanahu wa taala perbantukan kita dengan alat-alat, dengan keperluan kita. Itu adalah anggota tubuh jawarih, anggota tubuh. Anggota tubuh ini ada tujuh. Tujuh anggota tubuh kalau kita pandai, kita gunakan semuanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir hafizatu a'dha'i sab'ah wa ma sarraftuha illa fi ta'ah saya menjaga anggota tubuh saya yang tujuh dan tidak saya gerakkan anggota tubuh saya tersebut tidak ada satu pun yang saya gerakkan melainkan dalam hal yang mengandung pahala semuanya digerakkan dalam hal yang mengandung pahala bahkan beliau mengatakan sejak saya E, mencapai usia balik belasan tahun ma fa'altu makruh wala hamamtu bifi'il makruh itu sejak saya berusia belasan tahun saya tidak pengar, tidak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh apa bahkan saya tidak pernah berniat bertekad untuk mengerjakan yang makruh pun tidak terfikir dalam benak saya apalagi pekerjaan yang makruh apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Saudara-saudara sekalian, anggota tubuh itu adalah mata kita, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ini semua anggota tubuh yang tujuh. Ini semuanya harus kita jaga dari kemaksiatan. Sebab Allah Ta'ala ciptakan itu semua untuk membantu kita mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk membantu kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah. Ini nikmat dari Allah. Dan la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambahkan dijaga oleh Allah taala sebagaimana tadi disebutkan juga oleh akhina Al-Haib Alwi. Itu para masyayikhna mereka usia banyak orang-orang yang usianya lanjut ya 90 bahkan 100 tahun ya atau lebih itu masih tetap melihatnya sehat, mendengarnya sehat, anggota tubuhnya sehat, masya Allah. Bahkan disebutkan bahwasanya ada Ammi Hasan Al Habib Hasan bin Abdullah Syatri itu sampai akhir hayatnya usia lanjut ya di atas 80 tahun baca huruf tulisan Arab gundul kecil-kecil nggak pakai kacamata masih bagus pandangan matanya Masya Allah rahimahullah dan banyak di antara mereka yang semacam ini diberikan kesehatan bahkan ada di antara mereka usia uh, lebih dari 80 tahun 80 eh, tahun lebih usianya, itu dia menikah lagi sama anak gadis lagi. Wah dapat anak lagi, masya Allah. Itu sampai orang-orang di negeri itu bingung. Masya Allah kok bisa? Dia bilang, eh jangan heran, saya nggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga dari kemaksiatan, sehingga Allah Taala abadikan berikan kekuatan kepada hamba tersebut. Sesungguhnya yang bikin kita lemah adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada satu orang mengeluh, mengadu. Saya cinta giyamul lail, saya cinta tahajud. Saya udah niat mau tahajud. Saya udah baca doa mau tahajud, tapi malam bablas juga. nggak ada petahajud. Dan ya jangan heran, kabbalatkah dzunubuk? Dosamu yang mengikat engkau untuk tahajud. Diikat oleh dosa ini perbuatan dosa yang mencegah kita. Kita tahu bala musibah datangnya dari mana? Fabi makasabat aidikum wa ya'fu an kathir. Allah Ta'ala tidak menimpakan satu musibah pun kepada hambanya Melainkan gara-gara perbuatan tangan kalian Gara-gara dosa yang kalian buat Datang tuh musibah Musibah balak dengan beragam bentuknya Ya dosa kita Musibah balak ya gara-gara tangan kita Gara-gara kaki kita di bawah maksiat Gara-gara mulut kita keluar maksiat Gara-gara mata kita ngelihat yang haram Gara-gara telinga kita mendengar yang haram datang balak, datang musibah sesuai dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Segitu pun banyak yang udah dikorting, dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang cuma ditimpakan musibah kepada kita hanya sebagian kecil akibat dari dosa kita. Wa kalau semua dosa kita dibayar tunai di dunia ini habis, Gak tersisa satu makhluk hidup pun juga yang ada di muka bumi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terutama itu tangan kita kita jaga, tangan kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muslim yang sejati ketahuan dari mana? Ada muslim muslim asli. Ada muslim muslim abal-abal, KW. Ya, ada yang asli, ada yang yang KW. Dari mana kita tahu yang asli sama yang KW? Ketahuan dari mulutnya sama tangannya. Al muslimu kata Rasulullah man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Muslim yang asli adalah yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulutnya, selamat dari gangguan tangannya. Enggak ganggu orang dengan tangannya, enggak ganggu orang dengan mulutnya. Ada lima Muramli waktu abahnya meninggal dunia, itu beliau mengatakan, walidi hadza ishhadu ya hadirin anna walidi hadza mimman salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Itu Imam Ramli di depan jenazah ayahnya di makam tuh dia bilang, "Saksikanlah wahai yang hadir jenazah ayahku, bahwasanya ayahku ini termasuk orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Enggak pernah ganggu orang pakai mulutnya, enggak pernah ganggu orang dengan tangannya." Itu tangan kita kita jaga. Jangan tangan tersebut dipakai untuk mencuri, Jangan tangan itu dipakai untuk memukul. Jangan tangan tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan atau menyentuh yang haram atau yang bukan muhrimnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." hina يسرق wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." itu tidaklah seseorang Berzina, saat berzina dia bukan mukmin, tidak dalam keadaan beriman. Tidaklah seseorang mencuri dalam keadaan beriman. Kalau dia mencuri, dia mencuri tanpa iman. Tidaklah seseorang minum minuman keras dalam keadaan beriman. Kalau dia minum tanpa iman. Artinya, kalau dia lakukan itu semua tanpa iman, itu kata Rasulullah kalung iman lepas dari lehernya. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, meninggalnya tanpa iman alias su'il khatimah naudzubillahi min dzalik. Walaupun dikubur di pemakaman kaum muslimin, disolatkan ribuan jamaah, tapi kalau matinya dalam keadaan demikian naudzubillah min ghadzabillah, meninggalnya tanpa iman wal iazubillahi min dzalik. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengatakan syaribul khamar idza mat lagi Allah ka'abidul wathan. Orang yang biasa megang botol tuh, yang minum minuman keras, kalau meninggal dunia, besok matinya menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan seperti penyembah berhala. Na'udzubillahi min Dan juga seseorang, kata Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad, ini kita bulan maulid Nabi. Nabi tahu perangainya apa? Lam tamas yaduhu yadamra'atin ajnabiyatin gop. tangan beliau nggak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya sama sekali. Gak pernah sentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Gak pernah nyentuh dengan wanita yang bukan muhrimnya. Bahkan kalau ada wanita mau masuk Islam, karena yubayyihunna kalaman. Rasulullah membaiat Islam mereka itu secara ucapan saja, bukan dengan bersalaman. Atau terkadang dengan mengulurkan sorbannya, mereka pegang seujung sorban dari jauh. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang hatinya bersih siapa? Nabi Muhammad hatinya bersih kan? dosanya udah diampunin kan, maksum kan, akan tetapi beliau dengan segala kebersihan hatinya mencontohkan kepada kita haram hukumnya. Sampai Nabi bilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yut'an fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khairun lahu min an ya yadam ra'atin ajnabiyyah. Sungguh dia bersentuhan lebih baik kepalanya ditusuk sama besi itu masih lebih baik daripada bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrim atau wanita yang bukan muhrim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga tangan kita jangan mencuri itu tahu neraka tuh di neraka tuh ada tujuh pintu neraka ada tujuh pintu laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um magsum neraka ada tujuh pintu sama jumlahnya dengan anggota tubuh kita mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan, lidah. Ada tujuh kan? Neraka juga ada tujuh pintu. Nah itu setiap pintu itu udah ada tandanya. Ini yang masuk pintu ini adalah yang maksiat pakai matanya. Yang masuk pintu ini yang maksiat pakai tangannya. Yang masuk pintu ini yang maksiat dengan kakinya, dengan perutnya, dengan kemaluannya, dengan mulutnya. Wah itu yang dari pintu mulut tuh banyak banget kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa yang antri banyak yang masuk ke situ. Wah kata ada yang masuk e, lagi ke dalam neraka dari perutnya. Wal min dzalik. Nah karenanya itu ayo gu anfusakum wa ahlikum nara bentengi, lindungi diri kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita sekalian. Ya. Kemuliaan, kesuksesan kalau Allah Ta'ala jaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan, itu baru berhasil, baru selamat, baru aman. Jaga diri kita dari kemaksiatan. Coba kita introspeksi diri kita. Siapa yang dari hari Ahad kemarin sampai sekarang nih, sampai pengajian kemarin, pengajian Ahad yang lalu, sampai sekarang, sama sekali nggak maksiat kepada Allah Ta'ala. Siapa di antara kita? Boro-boro. nggak berlalu satu hari, melainkan pasti matanya ngelihat yang haram. Kupingnya dengar yang haram, mulutnya keluar omongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terjadi. Asal tahu aja ya. Ya, dosa yang paling gede tahu dosanya siapa? Ya, ada dosanya Firaun, gede gak? Dosanya Firaun. Firaun ngaku Tuhan, gede dosanya. Begitu. Namrud juga sama ngaku Tuhan. Haman, Gorun, itu dosanya mereka tuh gede-gede dan yang paling besar dosanya iblis. Tahu gak? yang lebih membahayakan kita bukan dosanya iblis, bukan dosanya Fir'aun. Tapi dosa kita yang paling kecil lebih membahayakan kita daripada dosanya itu makhluk-makhluk semuanya. Kumpulin semua dosa makhluk. Yang kafir, yang beriman. Dari manusia dulu sampai akhir zaman. Dari manusia jin, syaitan. Kumpulin dosa mereka. Sama dosa kita yang paling kecil. Yang paling membahayakan kita, dosa kita yang paling kecil. Bukan dosanya mereka. Jadi, tahu orang sial siapa? orang sial, orang yang celaka, orang yang hancur, yang meninggal dunia. Sedangkan masih tersisa satu dosa kecil yang Allah ingin menuntut dia atas dosa kecil tersebut. Apalagi kalau dua, apalagi kalau tiga, apalagi kalau dosanya gede-gede semua. Na'udzubillah min zalik. Kadang gara-gara satu kalimat, gara-gara satu kata, satu kalimat, ya. Oh niatnya baik, bagus gara-gara satu kalimat yang tidak diridhai oleh Allah masuk ke neraka jahanam uh, eh, sabi'ina kharifah masuk ke neraka jahanam yahwi biha fi ka'ari jahanam sab'ina kharifa 70 tahun dimasuk ke neraka tuh terombang-ambing belum nyampe ke dasarnya 70 tahun belum nyampe ke dasarnya kira-kira manjatnya perlu berapa tahun kira-kira keluar lagi gak kalau dia begitu gara-gara satu kalimat gimana kalau 10 gara-gara tangan gara-gara mata wal iazubillah min dalik itu kata kata ulama dalam asar disebutkan inna rajul seseorang Terkadang dia melihat di akhir hayatnya tidak bisa ngucap dua kalimat syahadat gara-gara matanya pernah ngelihat yang haram, kagak sempat bertaubat. Meninggal tanpa bertaubat dari maksiat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu adalah utusan kekufuran. Gara-gara satu dosa yang kecil, akhirnya kita nggak bisa ngucap dua kalimat syahadat. Jangan anggap remeh. Gara-gara satu hal yang kecil, dosa yang kecil yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, tahu-tahu celaka, hancur dunia dan akhirat. Karenanya ayo kita perbaharui taubat kita kepada Allah taala. Kita semuanya di sini pendosa. Kita semuanya tukang bikin salah. Mulut kita kotor, kita ngaku. Mata kita kotor, tangan kita kotor. Tapi sebaik-baiknya pendosa adalah yang tahu diri, yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di akhir majelis kita ini Ya kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu jami'an astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Tubna ila Allah تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها اللهم اجعلها توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا اللهم اجعلها توبة لا يعقبها نكث برحمتك يا أرحم الراحمين يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وإلى مجلسنا هذا وإلى أهل مجلسنا اجعلنا عنفو المسلمين للمسلمين واجعلنا من المسلمين حقيقة الذين سلم المسلمون من لسانه ويده برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته